Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih. Yang diberi catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki bab yang baru yang sudah pernah antum jumpai dan juga pernah kita lewati yaitu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan illahnya, sebabnya atau alasannya, adanya hukum atau tidak adanya hukum. Jadi kalau alasannya enggak ada, sebabnya enggak ada, hukum itu tidak ada di situ juga. Jadi sebab. Hukum itu ada atau tidaknya itu tergantung dengan sebabnya. Apa maksudnya? Nah, seperti contohnya apa yang sudah kita lewati dahulu, nabid. Nabid itu asalnya hukumnya halal. Tapi kalau sudah melebihi tiga hari, nah barakallahu fikum, yang dugaan kuatnya itu adalah menjadi khamr, maka nanti hukumnya jadi haram. Karena ilahnya iskar. Ilahnya apa? Memabukkan. Kita kiaskan dengan khamr. Kullu muskirin haramun. Nah, setiap yang memabukkan adalah haram. Lah kenapa kalau kita bisa menghukumi? Karena ada ilahnya, ada sebabnya, yaitu memabukkan. Paham ya? Ada sebabnya, ada ilahnya yaitu memabukkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza jalla kita lihat lagi. Qala al-mu'allif asabahullah wa hadhil qa'idatun 'azimatun wasi'atun. Ini adalah kaedah yang besar dan agung serta luas. Tuhitu autaka itu bil ahkam syar'iyyah Kata beliau meliputi meliputi atau hampir-hampir meliputi semua hukum-hukum syar'i. Jadi semua hukum-hukum syariat ini hampir-hampir apa? Nambar kalafikum terliputi oleh kaidah yang besar dan umum ini yaitu al-hukmu yaduru ma'a wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebab atau alasannya wujudan wa adaman. Adanya hukum atau Nam barakallahu fikum dan tidak adanya hukum, tergantung dengan sebabnya. Mohon insyaallah tergantung dengan alasannya. Kemudian dibangun di atas kaidah ini juga, nam apa yang sudah kita lewati dulu itu, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Ya kan? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu berarti cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cabang eh, barakallahu fikum menunjukkan dia ada gambaran terhadap sesuatu tersebut sehingga bisa menghukuminya. Karena kalau seseorang tidak memiliki gambaran, dia tidak akan bisa menghukuminya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa illatul hukmi hiyal hikmah asy-syar'iyyah fi sababil amr bihi. Dan alasan menghukumi Nah, barakat alasan yang ditetapkan padanya hukum itu adalah hikmah syar'iyah Adalah suatu tujuan yang syar'i fi sababil amri bih. Di dalam apa? Sebab diperintahkannya. Wa nahyi anhu dan sebab dilarangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, sebab adanya perintah dan larangan, nah barakallahu fikum, itu semuanya adalah apa? Di balik itu adalah hikmah yang syar'i. Nah, kemudian juga ilah suatu hukum, sebab sesuatu hukum itu muncul, itu juga termasuk apa? Termasuk na'am salah satu apa? Tujuan yang syar'i. Nanti ada yang nampak, ada yang tidak. ilah itu, sebab itu atau hikmah itu, tujuan itu ada yang nampak, ada ada yang tidak. Ada yang orang tahu, ada yang tidak juga. Contohnya apa? Yang tidak diketahui namanya ilah ta'abudiyah. ilahnya apa? apa? Contohnya ta'abudiyah Ta'abudiyah itu semata-mata hanya murni untuk beribadah. Contohnya antum disuruh wudhu dari ketika makan daging apa? Unta. Batal wudhu enggak? Batal wudhu. Batal wudhu. Ayo. Sebabnya kenapa suruh wudhu? Illahnya enggak nampak gitu loh. Nah itu dinamakan illah apa? Yang nanti sifatnya ta'abudiyah. Paham ya? Ta'abudiyah. Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi nam illah itu atau sebab atau yang namanya hikmah tujuan itu terkadang nampak, terkadang tidak. Paham belum? Hikmah puasa Ramadan, la'allakum tuflihun. Eh, la'allakum tattaqun. Paham ya? Ilahnya agar apa kalian jadi orang yang bertakwa. Sebabnya nampak. Paham ya? Tujuannya nampak, tapi ada juga yang ilah yang tujuannya itu tidak nampak gitu ya. Seperti apa? Antum disuruh wudu ketika antum makan daging apa tadi? Unta. Paham ya? Itu kan apa hikmahnya? Kita nggak tahu. Itu disebut dengan apa? nah barakallahu fikum ta'budiyah, semata-mata murni untuk antum itu beribadah mau atau tidak itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, awil ibahah atau masalah pembolehan. Jadi illah terhadap suatu hukum itu merupakan apa? tujuan yang syar'i. Nah, yang dengan tujuan tersebut eh, barakallahu fikum ada sebabnya diperintah, dilarang atau diperbolehkan. Wallahu taala hakimun dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lahul hikmah fi kulli ma syara'ahu li ibadihi al ahkam. Yang mana Allah taala memiliki hikmah tujuan pada setiap perkara yang Allah taala syariatkan terhadap hamba-hambanya berupa hukum-hukum yang ada. Di ya, semuanya ada hikmahnya. Cuman hikmah itu ada yang maklumah, ada yang ghairu maklumah. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Waqat yanus asy-syari' 'ala al-hikmah dan sungguh syariat ini terkadang itu menetapkan hikmah yang ada. Wa qad yastanbituha ulamau bihasbi ma'rifatihim li maqasid syari al-'amah wal khassah. Dan terkadang sebagian para ulama mereka mengambil istinbat eh, dari dalil-dalil yang ada, mereka mengeluarkan mengambil istinbat hukum di situ sesuai dengan eh, kadar pengetahuan mereka terhadap tujuan-tujuan syariat ini yang baik secara umum maupun secara khusus. Paham ya? Jadi mereka mengambil istinbat. Jangan-jangan ini ilahnya. Jangan-jangan ini hikmahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Waqad yattafiquna 'alaiha bihasbi dhuhuriha. Terkadang mereka mencocok, gitu ya, mencocok hikmah tersebut sesuai apa? Sesuai dengan sesuatu yang nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum bisa enggak mencerna sendiri? Dalam artian hikmah Allah telah menciptakan na'am barakallahu fikum rangkaian anggota badan kita. Mulai dari mata, telinga, hidung. Orang terkadang bisa membayangkan ya. Nah, barakallahu fikum membayangkan bahwasanya Tujuan diciptakan seperti ini untuk ini. Contohnya antum, bayangkan baik-baik. Antum dan kita semuanya lubang hidungnya menghadap kemana? Arah bawah. Ada hikmahnya enggak itu? Secara tidak langsung kita bisa mencerna, memikirkan apa sih hikmah di balik itu semuanya? Apa hikmahnya Husain? Apa di antara hikmahnya kenapa lubang hidung menghadap ke bawah? Ada hikmahnya enggak itu? Apa hikmahnya? <laughs> ya di antaranya itu. Kalau kehujanan nggak kemasukan air misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hikmah adanya bulu-bulu mata di atas alis ini. Nah, ini ada hikmahnya enggak sembarangan. Paham ya? Jangan hilang ini ya. Ini ada fungsinya. Hikmahnya apa di antaranya? Penangkal keringat. Kalau keringatnya agak banyak gitu biar nanti enggak langsung masuk ke mata. Nanti lewat sebelahnya. Paham ya? Itu di antaranya. Kemudian juga telinga kita. Kedua telinga kita itu ada yang namanya selaput gendang. Itu sangat sensitif sekali itu. Antum sekali ada tusuk itu kalau pecah selaput gendang tadi itu, eh, jika Allah telah menakdirkan nggak bisa mendengar, nggak bisa mendengar. Oleh karena itu antum lihat lubang telinga, lurus atau belak-belak? Belak-belak. Ada hikmahnya nggak itu? Ada hikmahnya di balik itu? Ada hikmahnya. Hikmahnya kalau ada semut, itu semut dia langsung masuk ke selaput gendang. Biasanya tersendat di itu. Di samping bela bela ada zat-zat eh, di situ yang sangat kental. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kita tadi menghindari kalau seandainya ada hewan yang masuk nggak langsung masuk serat gendang, mati di situ. Paham ya? Semut atau misalnya. Ada hikmahnya kan? Hikmahnya. Hidung kita. Di dalam hidung kita ada yang namanya filter. Apa filter itu? Penyaring. Paham ya? Yaitu bulu-bulu hidung itu. Jarang sekali orang punya hidung kemudian nggak ada bulunya dalamnya. Paham ya? Ada nggak punya antum bulunya? Ada juga. Paham ya? Filter menyaring. Karena kalau orang menghirup udara atau debu terkadang tersaring di sini kan itu. Nah, barakallahu fikum. Itu juga ada hikmahnya. Nah, ini hikmah yang bisa dicerna dengan apa? Dengan daya pikir kita dan cocok sesuai dengan wakil dan kenyataan. Itu boleh. Ini bagus sekali nih ya kata beliau. Waqad yattafiquna 'alaiha bihasbi dhuhuriha. Terkadang mencocoki mereka ya terhadap hikmah yang mereka tetapkan sesuai dengan kadar yang nampak. Sesuai yang nampak tadi itu. Naam. Wa tanah yatanazza'una fiha, terkadang mereka juga sempat berselisih. Apa sih tujuannya? Apa hikmahnya? Wa qad hukmi 'iddat 'ilal. Terkadang juga satu hukum itu memiliki beberapa sebab. Satu hukum, hukumnya cuma satu, boleh atau tidak, haram ataukah halal, ternyata sebabnya banyak itu ada juga seperti itu. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum kita lihat lagi. Kata beliau, mata wujida, mata wujida wahidatan minha Na barakallahu fikum atau mata wajada wahidatan minha al hukum. Kapan saja dia menjumpai salah satu daripada illah-illah eh, daripada sebab-sebab tadi itu maka tetaplah hukum di situ. Paham ya? Jadi al-hukmu dairun ma'a illatihi. Na barakallahu fikum wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya adanya hukum ataukah tidak adanya hukum. Nah, sesuai dengan sebabnya. Kita lihat. Wa qad takunu 'illatun majmu'atun wa qad takunu 'illatun majmu'atun 'iddati awsaf. Dan terkadang ada dijumpai sebab yang terkumpul pada beberapa sifat la tatim illa bitsimaiha yang mana hukum tersebut atau sebab tersebut na barakallahu fikum eh, tidak akan sempurna kecuali apa terkumpulnya beberapa sifat tadi itu. Paham ya? Dengan terkumpulnya beberapa sifat tersebut akhirnya apa? Nampaklah bahwasannya itu sebagai sebab. Dengan sebab tersebut muncullah hukum. Paham soal ini ya? Jadi antum nggak bisa menghukumi kecuali kalau tahu sebabnya. Nuhum. al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau dia punya gambaran, otomatis dia akan bisa menghukumi karena ada sebabnya itu. Paham belum? antum menghukumi orang hizbi sembarangan atau tidak? Enggak sembarangan, sebabnya ada. Di samping sebabnya ada, kita punya gambaran gitu loh. Antum ditanya sama orang, bagaimana keadaannya si fulan? Si fulan siapa itu? Itu Paijo As-Salafi katanya. Paijo As-Salafi. Kita enggak kenal siapa orangnya. Antum bilang, "Oh, itu bukan Salafi, itu Hizbi" misalkan. Enggak pernah jumpa Paijo, enggak pernah ketemu Paijo As-Salafi tadi itu. Paham ya? Enggak pernah juga dengar namanya, antum menghukumi. Boleh enggak? Enggak boleh. Ingat-ingat, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau belum pernah jumpa namanya fulan wala alan, enggak pernah dapat gambarannya, enggak pernah dapat ceritanya, kok antum menghukumi? Berbahaya. Paling selamatnya wallahu a'lam. Selesai. Itu kalau enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Al-qalil min al-ahkam la yufha la yafhamul ulama laha hikmah bayyinah wa yusammunaha al-ahkam at-ta'budiyah ini. Perhatikan Bapak ini. Ada sedikit dari hukum-hukum ada sedikit dari hukum-hukum yang para ulama itu mereka tidak memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut. Bayangkan itu. Hikmahnya enggak tahu. Nah, mereka menamakan dengan apa? Dinamakan dengan ahkam ta'budiyah. Hukum-hukum yang sifatnya semata-mata murni untuk ibadah saja. Seperti apa sah? Seperti antum dihukumi batal wuduknya ketika makan apa tadi? Daging unta. Lah apa coba hikmahnya? Daging unta kan enak, ya enggak? Terus bukan najis juga. Kenapa kok batal wuduknya gitu loh? Kok suruh wuduk lagi? Ta'abudiyah ilahnya. Paham ya? Semata-mata antum suruh untuk apa? Beribadah. Naam. Ayya alaina an ta'abbad bihi wa illam nafham hikmatah, ya kan? Maksudnya wajib atas kita untuk beribadah dengannya walaupun kita enggak paham tujuannya, enggak paham hikmahnya. Mahfum insyaallah ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi pahami baik-baik ya. Ayo Nomor satu bawah itu qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih li'annahu yajibu alaina an nu'mina annahuma min syai'in syara'ahu Allah illa wa lahu hikmah. Dikarenakan wajib atas kita semuanya mengimani bahwasanya tidak ada satu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang Allah taala syariatkan kecuali pasti memiliki hikmah. Nah, ini perlu antum renungi kembali, pasti memiliki hikmah ini, hikmah ini ada ada berbagai macam jenis. Ada hikmah yang nampak dijelaskan dengan syariat. Qala Allah qala Rasul misalkan, ada hikmah yang dia itu nampak setelah direnungi. Seperti tadi itu, hikmah beberapa apa? postur atau beberapa anggota nam tubuh manusia tadi itu. Kan direnungi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum direnungi, diperhatikan muncullah hikmah. Oh, tujuannya seperti ini dan cocok, sesuai tepat dengan yang dia nah barakallahu fikum perkirakan. Paham belum? Ada hikmah yang enggak nampak. Enggak diketahui hikmahnya, namanya ta'abudiyah tadi itu. Mohon insyaallah. Ayo nah, kita lihat lagi. Kata beliau fa in harrama syai'an au aujabahu fal hikmah fal hikmatin. Maka jika Allah telah mengharamkan sesuatu atau mewajibkan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Wa illam na'lam walaupun kita tidak tahu. Ya enggak? Allah taala mengharuskan kita wudu kalau habis makan daging unta. Tahu enggak hikmahnya kita? Enggak tahu. Semata-mata untuk kita untuk beribadah ta'abudiyah. Mohon insyaallah. Naam li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yakhluq syai'an lahwan wala la'iban wala abathan wala batila bikarna li'annahu subhanahu wa ta'ala la yakhluq syai'an lahwan wala la'iban wala la'batan wala batila dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu na barakallahu fikum dalam keadaan main-main sendagura atau sia-sia atau batil tidak lakin likusuri uqulina ini penting ini akan tapi karena dangkalnya akal kita, terbatasnya akal kita, qad nafhamu hadil hikmah. Bisa jadi kita enggak paham hikmah ini, tujuan dibalik ciptaan Allah taala tersebut. Wa adamu fahmina la ya'ni intifa'uha. Dan tidak pahamnya kita bukan berarti apa? Kita meniadakan hikmah. Kita paham enggak hikmah dibalik diperintahkannya wudhu ketika makan daging onta? Paham enggak hikmah dibalik itu? Enggak paham kan? Bukan berarti nggak ada hikmahnya, hikmahnya ada. Contohnya antum paham nggak sekarang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan na barakallahu fikum nam manusia ini kepalanya di atas di antaranya? Itu direnungi dengan renungan kita mungkin bisa, paham ya? Nah, terkadang ada beberapa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin kita nggak tahu juga tujuannya untuk apa. Paham ya? hikmahnya apa di antaranya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu kita Paham baik-baik. Kalau kepala jelas ya tadi ya, bisa untuk di, direnungi, cerna bisa ketemu hikmahnya. Hikmahnya apa di antaranya? Kenapa kepala di atas? Hah? Atau hikmahnya? Hikmahnya apa di antaranya? Apa antum? Enggak tahu juga antum? Direnungi, direnungi. Kepala kenapa di atas itu loh? <laughs> kalau itu nggak masalah juga kalau di bawah pecah ya. Di antaranya juga kalau di bawah menghilangkan kehormatan juga kan biasanya termasuk kehinaan di antaranya gitu. nah. Jadi kepala ras seakan-akan pemimpin di atas. Itu memang kadang direnung itu muncul nampak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Nah, binatang, ya. bahasa mereka nggak seperti bahasa manusia. Ada hikmah di balik itu semuanya. Apa hikmahnya di antaranya? Kenapa bahasa hewan nggak seperti bahasa manusia? Apa hikmahnya diantaranya? Hah? Hikmahnya diantaranya apa? Agar rahasia-rahasia hewan itu nggak terbongkar oleh manusia diantaranya. Hewan kan bicara, ada rahasia yang mereka mungkin susun kita nggak tahu, nggak paham kan? Iya nggak? Itu hikmah diantaranya. Coba kalau mereka bicara antum paham. Nah, bisik-bisik itu antum paham apa yang disampaikan oleh dua singa misalkan. Itu kan berarti menunjukkan bahasanya apa? Hikmahnya kurang. Jadi hikmah semuanya ada. Ada yang bisa dicerna oleh akal kita, ada yang memang benar-benar tersembunyi. Seperti tadi itu, disuruh wudhu setelah apa? Makan daging unta. Batal wudhunya. Hikmahnya apa? Ta'abudiyah. Semata-mata untuk untuk apa? Beribadah. Nah, barakallahu Kita lihat lagi. Kata beliau naik ke atas lagi walihadal asli amsilatul la tuhsa tuqaddam fil usul as-sabiqah atau taqaddam fil usul as-sabiqah katsirun minha masyaallah untuk kaidah asli ini kaidah asal ini contohnya banyak sekali tidak bisa dihitung sudah kita lewati pada apa pada kaidah-kaidah yang terdahulu banyak sekali ya enggak sudah kita lewati semuanya kan nah barakallahu fikum walamma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hirrah tatkala Rasulullah ditanya tentang kucing Eh, Rasulullah suatu ketika pernah tanya tentang kucing, qala inna laysat bin najis. Kucing itu enggak najis. Innaha min tawafina. Alaikum matawafat. Paham ya? Kucing itu adalah hewan-hewan yang suka mengelilingi kalian. Paham ya? Baik betina maupun jantan. Suka keliling, ya enggak? Suka dikit-dikit apa? Singgolan dengan kita, sentuhan dengan kita, ya enggak? Kucing. Antum kalau punya kucing, itu biasa seperti itu kan? dekat, kadang kita mau tidur dia datang, ya enggak? Nah kalau fikum, kadang kita mau ngasih makan dia datang. Nah itu. Jadi itu nah fikum hikmah dibalik tidak najisnya kucing apa diantaranya itu tadi karena dia termasuk apa? hewan yang kita ini tidak bisa berlepas diri secara nah fikum terus-menerus gitu loh ya. Mau enggak mau mesti bertemu gitu loh apa kalau sudah kita pelihara masih kucing-kucing apa milik kita gitu istilahnya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita lewati nanti. Fa'allala. Naam. Bikasrati bikasrati tawafaniha wa taraddudiha 'alan nas. Mereka menyebutkan apa? Nah, barakallahu fikum. Sebab kenapa kok tidak najisnya itu? Karena banyaknya perbuatan kucing tersebut suka mengelilingi, eh, berputar-putar dan suka bolak-balik di hadapan manusia. Iya enggak? Nah, kucing seperti itu kan keadaannya suka putar-putar, bolak-balik, kadang eh, kadang apa para kalafikum istilahnya apa itu? senggolan dengan kita, ya enggak sentuhanan kita. Intinya sulit kita untuk mengelak, menghindar itu. Faham belum ini? Nah, berbeda sama singa atau harimau. Itu memang posisinya nah para kalafikum binatang buasan itu. Nah, itu bukan termasuk hewan yang seperti kucing. Nanti dibahas nanti kita lihat. Wa na barakallahu fikum wa idhamil masyak wa 'idhami al-masyaqqati gitu ya. Nam. Dan juga karena betapa besarnya rasa berat. Nah, barakallahu fikum untuk kita menghindar dari kucing itu. Nam. Barakallahu fikum bukan idhami ya. Katanya bukan idhami ya itu ya. Hah? eh, wa idhamul tapi tapi saya. Wa idhamul masyaqqati fiha law hukima bi najasatiha. Dan alangkah besarnya rasa beratnya kalau seandainya kucing itu dihukumi dengan najis. Karena kita nggak bisa mengelak. Ya kan? nggak bisa mengelak kita kan? Nah, barakallahu fikum karena kucing itu ya itu tadi suka berkeliling, suka dikit-dikit mendekat sehingga kalau kita mengelak tuh berat rasanya. Fadalla ala anna hadzal hukm wa huwa taharah maka telah menunjukkan bahwasanya hukumnya ini adalah hukumnya adalah suci sabitun lah telah tetapkan untuk apa untuknya maksudnya kucing tersebut hukumnya adalah suci lima huwa dunaha fil khilqah dan juga hewan-hewan yang di bawah kucing dalam dari sisi apa penciptaan nah lima huwa aktsar tawafanan wa masyaqqatan minha dan juga hewan yang bisa dikatakan lebih banyak suka berkeliling mengelilingi kita dan juga berat untuk kita itu mengelak darinya Paham ya? Walaupun nanti ada penjelasan sangat bagus kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jama'a Asy-Syaikh rahimatullah bainal ilatain. Al-mu'allif di sini menggabungkan antara dua sebab. Sebabnya kenapa kok tidak najis? Pertama karena berat orang itu mengelak. Kedua karena ukurannya. Kita lihat illatul hajm wa illatul masyaqqah. Sebab pertama karena hajm, ukurannya. Kucing kan ukurannya kecil. Iya enggak? Naam. Wa'ilatul masyaqqah dan sebab yang kedua adalah karena berat orang untuk mengelak darinya. Paham belum? Ilah yang kedua karena apa? Berat orang untuk mengelak darinya. Yang pertama tadi hajm ukuran, paham ya? Ukurannya termasuk hewan yang dia itu bisa dikatakan kecil. Nah, Kata beliau walakin kenal hadis laisa fihi ilatu hajm. Tapi dalam hadis itu enggak ada sebab dia itu tidak najis kemudian sebutkan karena ukurannya enggak ada. Falam yakun enggak dikatakan seperti itu. Innama laysat bin najis. Kucing itu enggak najis li'annaha saghiratun, enggak ada. Enggak mengatakan seperti itu. Kucing itu enggak najis karena kecil, enggak ada. Bukan ya, bukan itu sebabnya berarti ya. Lau qala dzalika laqulna kalau seandainya mengatakan kucing itu enggak najis karena kecil, nah barakallahu fikum, laqulna saya kita katakan maka namisluha audunaha falahu hukmuha. Berarti kalau ada hewan yang semisal seperti kucing, Eh, atau di bawahnya berarti memiliki hukum seperti kucing, suci juga, enggak najis. Itu kalau kita katakan sebabnya karena ukuran. Ukurannya karena kucing itu kecil. Nah, berarti kalau seandainya ada hewan keseukuran kucing atau di bawahnya berarti hukumnya sama seperti kucing, suci. Itu berdasarkan pendapat itu. Kita lihat. Lakinnahu 'allala bi kasrati tawaf. Akan tapi, na barakallahu fikum eh, dijadikan apa barakallahu fikum sebab atau alasan kenapa tidak najisnya Allah atau ulillah kembali ke siapa ya kalau dalam kembali ke hadis ya kembali ke nabi ya jadi lakinnahu allala bi tawaf akan tapi Rasulullah SAW menjadikan alasan kenapa enggak najis karena banyaknya kucing tersebut berputar-putar berkeliling-keliling Wa alaihi fatakunul illah allati 'allala biha Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyal mizan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut menjadilah sebab yang Rasulullah jadikan sebab itulah ukurannya timbangannya. Paham belum? Karena dia suka berkeliling, suka ngelilingi, kita nggak bisa mengelak darinya marmut, trowelu, paham ya? Kelinci itu sudah termasuk. Walaupun bentuknya sama kucing beda tapi termasuk yang kita nggak bisa terkadang apa sulit untuk kita mengelak. Paham ya? Kadang kita pakai itu main-main, kadang Nah, barakallahu fikum berputar-putar, itu mirip. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Fama kana yataraddad 'ala an-nas fi buyutihim wa aswaqihim wa ma'ashwa dhalik walau kana akbar min al-hirrah fa innahu laysa bin najis." Masyaallah. Maka eh, kapan saja kalau seandainya hewan tersebut suka nah berputar-putar di hadapan manusia di rumah mereka, di pasar mereka atau yang semisalnya walaupun lebih besar sedikit daripada kucing maka enggak najis. Eh? Nah, barakallahu fikum maka enggak najis. Kucing pun juga ukurannya macam-macam kan? Ada kucing yang besar, yang kecilan itu. Ada yang nah kucing apa? Dalam negeri luar negeri kan ada juga. Ya enggak seperti itu. nam kita lihat sini. Innal kalb kecuali anjing. Anjing memang suka keliling juga. Kalau orang punya anjing kadang pemilik anjingnya kadang dengan anjingnya barakallahu fikum berduaan. Ya enggak? kadang juga dimandiin anjingnya, kadang tidur pun tidur bareng, tidur bareng dengan apa? anjingnya. Nah, itu nggak bisa dikiaskan kalau itu, kecuali kalb, kecuali anjing. Saya kita di dalam fikih kan? Dalam kitab taharah kalau anjing barakallahu fikum secara globalnya menurut jumhur semuanya najis. Paham ya? Syekhul Islam berikan rincian. Rinciannya apa? Najis kalau badannya itu terkena air liurnya atau nah barakallahu fikum keringat anjingnya. Paham belum? air liurnya mungkin dijilat atau semisal tapi kalau kering ya nggak najis paham belum nah barakallahu fikum tapi kalau anjing kan ngeri ya tahu sendiri sukanya apa melet-melet kan anjing nah barakallahu fikum suka melet-melet sendiri kan ayo lapar enggak lapar haus ataupun nggak melet-melet kalau anjing itu biasanya nah Allah musta'an oleh karena itu kalau sholat kita dilarang seperti apa anjing dilarang nggak? dilarang maksudnya bagaimana dilarang seperti anjing itu Sholat kok dilarang seperti anjing itu maksudnya bagaimana? Hah? Apa? Naam. Kalau sujud tangannya dan gini. Diprok gini jangan. Ini kayak anjing ini. Paham ya? Ini bukan dari anak ya. Dalam hati sana ada kan? Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabsutu an yabsuta ahadukum diraih kan bisadil kalb. Atau kama qala Nabi sallallahu Artinya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah satu di antara kalian membentangkan kedua lengannya ketika sujud seperti Nah, barakallahu fiikum membentangkannya anjing. Anjing itu biasanya kalau duduk kan modelnya seperti itu, tangannya seakan-akan terbentang ini. Nah, kalau misalkan antum capek ya paling ini sama ini tumpukan dengan ini enggak masalah, tapi kalau gini itu jangan. Selemas apapun, setapak apapun kalau mampu untuk diangkat diangkat. Jangan seperti apa? Nah, barakallahu fiikum, enam anjing ketika membentangkan kedua lengannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fiikum apa yang beliau sampaikan di sini Ilal kalb kecuali anjing fa inna huwa in kana mimma yaksur tawafuhu walaupun anjing termasuk nam suka keliling banyak kelilingnya berputar-putar lakin warad syara' bit minhu tapi syariat apa telah me, nah telah datang dalam syariat kita diperintahkan untuk bersuci darinya kalau terkena apa ini bersucinya terkena bulunya ayo bersucinya kalau terkena air liurnya atau keringatnya Bulunya pun kalau basah terkena air liur dia, kita juga diperintahkan untuk apa? Bersuci karena najis. Adapun untuk mencuci, mencuci tujuh kali, eh, nah barakallahu fiikum mencuci tujuh kali, salah satunya dengan apa? Dengan tanah itu kalau menjilat bejana. Kalau pakaian nggak perlu untuk tujuh, tujuh kali campur tanah itu nggak perlu. Paham ya? Kalau menjilat bejana. Paham belum? Kita lewati semuanya ya. Naam, kita lihat lagi. Kata beliau fayakunu mustasna min umil illah. Berarti masuklah anjing itu pada apa? Menjadilah anjing itu termasuk yang dikecualikan dari keumuman sebab tersebut. Walaupun anjing suka keliling mutar-mutar, tapi anjing tidak seperti kucing, kan itu najis tadi itu. nam. Ewa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Waqat umira al-insan bitnan. Apa itu? biibadihi hewan ya Dan sungguh seseorang itu diperintahkan untuk apa? Untuk menjauhkan, ya, menjauhi anjing tersebut. Waharrom alaihi iktina'uhu. Dan juga diharamkan dan juga nama wa harrima alaihi dan juga diharamkan untuk apa? Untuk memeliharanya illa kecuali illa idza kana li hartin aw masyiatin aw saidin kecuali kalau tujuannya anjing tersebut untuk apa menjaga Nah, kebun, menjaga sawah, au masyah menjaga binatang ternak, au said atau untuk berburu, boleh. Paham ya? Diperbolehkan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi diperbolehkan antum apa? Memelihara anjing kalau tujuannya tiga ini. Untuk menjaga sawah, biar sawahnya enggak banyak tikusnya misalkan. Nah, barakallahu fikum atau menjaga masyah. Taruhlah antum punya kambing. Eh, biar nanti aman dari pencurian atau memelihara anjing misalkan. Eh atau untuk soid berburu. Ini namanya al-kalb al-muallam, anjing yang dididik, yang di na'am barakallahu fikum dirawat, dididik, diajari dia. Paham ya? Biasanya untuk berburu jelas. Sebelum berburu dia sudah paham dia kalau berburu itu dia nggak akan bunuh dia sendiri yang bunuh. Dia bawa dalam keadaan buruannya itu hidup sehingga yang bunuh nanti tuannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika melepaskan bismillah. Kan itu. Kemudian kalau untuk apa barakallahu fikum menjaga tanaman jelas. Misalkan anjingnya sedilatih eh, diperintahkan untuk menjaga kebun atau nam sawah gitu biar nanti nggak ada tikus-tikus di situ misalkan diperbolehkan kemudian juga apa kalau fiqom menjaga binatang, binatang ternak yang kita pelihara mungkin punya kita punya kambing punya ternak sapi atau kambing karena khawatir banyak pencuri eh, ada anjing yang jaga di situ paham ya nah, nah terus bagaimana dengan hadis katanya malaikat itu nggak masuk ke rumah yang dalamnya ada anjingnya menjaga itu kan nggak harus dalam rumah Anjing kan bisa taruh di luar rumah bisa. Paham ya? Di luar pagar pun bisa juga. Paham ya? ya? Kalau itu maksudnya adalah apa? Yang memang dia memelihara anjing di dalam rumah gitu loh. Paham ya? Tapi ini kan seperti ini memelihara anjing untuk tujuan ini kan enggak harus taruh di dalam rumah. Enggak harus ditaruh di dalam rumah, di luar rumah pun bisa. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kecuali kalau anjing gila ya jangan di nah barakallahu fikum jangan dipelihara karena berbahaya anjing gila itu Alkal buat al termasuk yang diperintahkan itu apa? Membunuhan itu, na'am, anjing yang gila atau anjing hitam. Hitamnya hitam polos itu juga termasuk yang diperbolehkan. Dan lihat Wa makana dunal hirrah lakinnahu la yujad illa nadiran fa innahu najis. Adapun yang di bawah kucing, ya, kalau hewan tersebut tidak jumpai kecuali sedikit, jarang sekali kita jumpai maka najis illa ma laysa dam, kecuali kalau hewan tersebut yang tidak memiliki darah. Fa inna ma laysa lahu maka kalau seandainya ada hewan yang dia, dia tidak memiliki darah, maka darah mengalir. Nam laisa bin najis maka tidak najis walau kana maitatan. Walaupun dia itu bentuknya adalah bangkai, seperti cicak misalkan, paham ya? Antum kan sulit sekali mengelak dari cicak, ya enggak? Nah, cicak itu enggak najis. Antum misalkan lagi makan ternyata kejatuhan cicak, nempel di leher ini misalkan. Paham ya? Najis enggak kira-kira? Najis Hasan. Batal enggak bentuknya? Enggak batal. Itu kita termasuk sulit untuk mengelak juga cicak itu ya. Tapi kan para ulama mengatakan itu termasuk hewan yang tidak punya darah yang mengaliran itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubab fi syarab an yughmas. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan apabila ada lalat masuk ke dalam nah minuman maka hendaknya dicelupkan lalatnya. Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik. hewan -baik. Ewa. Nah, jadi diperintahkan kalau seandainya ada lalat masuk dalam minuman, diperintahkan untuk apa? Untuk mengecelupkan. Mengecelupkan ya. Ini nggak pandang bulu mau lalat yang hijau, yang besar itu atau lalat kecil sama aja. Nggak ada pengecualian di situ ya. Diperintahkan untuk mengecelupkan kita lihat. Wasyarab kita kana haron, kalau minuman itu dalam keadaan panas, fala buddha an yamut Ini saya lalatnya akan mati ya Ya, Antum barusan bikin Nescafe belum diminum, masuklah lalat situ, mati nggak kira-kira? panas itu, mati biasanya. Nah, kita lihat. Walau kana yunajjis, kalau seandainya lalat tersebut yunajjis asyarab, menajisi air minum, ma amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi saya Rasulullah tidak memerintahkan untuk apa mengecelupkannya kalau najis. Berarti menunjukkan alat itu tidak najis karena tidak memiliki darah yang mengalir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mohon soal ini ya. Ayo, jadi kalau antum eh, misalkan atau bikin air minum, kalau ada lalat di situ, itu perintahnya suruh ngecelupkan. Tapi setelah dicelupkan, biar di situ atau dibuang sebenarnya Dibuang. Karena nanti kalau atau minum airnya, khawatirnya apa? Ikut terminum kalau nggak terbuang Maksudnya itu tujuannya karena salah satu sayapnya itu racun, yang satunya obat. Nah, ikhwani fid din azdan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa kita lihat lagi. Awal kita lihat lagi apa kata beliau. Faswab yang benar an yuqal innal illah allati 'alala biha nabiy sallallahu alaihi wasallam hiyal masyaqqah bi kathri Masyaallah Yang benar adalah dikatakan bahwa sebab yang Rasulullah menjadikan sebab kenapa kucing itu enggak najis adalah masyaqqah, sesuatu yang beratkan. Kenapa berat? Bi kasrati tawaf, karena kucing itu suka berkeliling, banyak berkeliling, mutar-mutar. Paham ya? Sulit sekali untuk kita mengelak darinya. Nah, barakallahu fikum. Lah antum sekarang enggak punya kucing aja, kalau antum ke situ coba. Kadang deket-deket kan kucingnya deket-deket tentang nah barakallahu fi dengan kita, sentuhan dengan kita. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa ala hada fa makana yashuq at-taharruz minhu kal baghl. Wal apa itu? Wal himar yang benar kelihatannya. ya Karena atas himar ya, atas itu ada himar. Kalau enggak salah loh. Kalau wal hamal apa tuh hamal? Orang hamil itu enggak tepat kan? Kalau himar mungkin di atas ada himar di atas itu. Di atas matan itu. Kemungkinan besar himar. Ya, kita lihat. Kita artikan himar aja ya. Wa ala hadza fa makana syukru taharus minhu. Berdasarkan penjelasan ini, selama hewan tersebut kita merasa berat, berlepas diri darinya seperti bagel. Apa itu baglun? Zamannya bighalun, apa itu? Hewan atau bukan? Ah Umar, apa itu baglun? Hewan atau bukan? Kalau hewan bentuknya kayak apa? Kayak kucing atau kayak trowelu atau kayak marmut? Belum pernah dengar ya? Nah, oh Ibrahim. Bagel itu hewan bukan? Hewan. Bentuknya kayak apa? Kayak kambing, kucing, sapi atau kayak apa? Atau kayak unta? Kayak apa? Apa kenapa? Kayak kerbau? Perkawinan antara apa? Sapi. Enggak. Ini kan bakal itu hewan bukan? Hewan. Hewan apa? Perkawinan antara apa? Jangan jangan liru sapi dengan <laughs> nanti lain. Perkawinan antara apa dan apa? Antum? <laughs> Antum? Ayo, kuda jangan sapi ya. Antara kuda dengan keledai. Paham ya? Itu bagel, jamaknya bighalun. Ewa, nah, nah itu kan kita juga nggak bisa mengelak karena di di dinaikin sebagai kendaraan. Wal himar, himar juga sama, himar ahli kan itu. Himar ahli itu kan keledai piaraan juga sama, kita nggak bisa mengelak darinya. Bahwa misluha yakunu tahiran, ini sama seperti kucing suci. Wa ma la taharrus minhu, Adapun hewan yang kita tidak merasa berat untuk berlepas diri darinya bi ankana nadir wuqu' seperti hewan tersebut jarang sekali ada, jarang sekali terjadi bahwa mimma yuhram akluhu aw najis dan hewan tersebut termasuk yang diharamkan untuk dimakan maka najis illa ma laysa damun kecuali kalau hewan tersebut tidak memiliki darah yang mengalir seperti cicak tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tokek sekarang. Ya, Ibrahim tokek. Tokek itu sama cicak sama enggak? Eh? Beda ukurannya aja kan? Bentuknya mirip nggak? Bentuknya mirip kan? Warnanya berbeda. Warnanya berbeda, ukurannya beda, bentuknya mirip. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu najis enggak tokek? <laughs> Eh? Najis? Tokek? Ini juga termasuk yang kita sulit loh berlepas diri tokek loh. Iya enggak? Kadang tiba-tiba ada tokek, ada tokek juga najis enggak kira-kira? Eh? Tokek sama cita sama enggak? Sama. Cuman bedanya ukurannya aja. Walaupun bahasa Arabnya beda juga ya. Cuman barakallahu fiikum hafizakumullah, secara ukuran memang beda, cuman para ulama mengkiaskan tokek itu masuk dalam kategori apa? Wazh, yaitu wazihun cica. Sehingga boleh dibunuh juga. Paham ya? Termasuk fawasik al-khams. Nah, barakallahu fiikum juga boleh dibunuh walaupun di sana riwayatnya berbeda-beda Nah, barakallahu fikum, kalau fawasikul khamis enggak masuk ya, cuman ada ada nas tersendiri. Membunuh cicak itu ada nas tersendiri dengan dalil tersendiri mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tokek juga tidak najis. Ya, karena tidak memiliki darah yang mengalir. Paham ya? Nah, seperti cicak. lah kotorannya bagaimana kotorannya? Eh, kotorannya najis enggak? Apa kotorannya bagaimana kotorannya? Najis. Enggak, seperti cita katanya enggak najis juga kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi setelahnya, fa in qala qailan kalau ada orang mengatakan, ma jawab ma nah, ma jawabul qailin bin najasah amma sabata fis sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu shalla ala himarin indama qadima min safar. Ayo. Sekarang apa jawabanmu? Jawaban untuk orang-orang yang mengatakan najisnya, nah barakallahu fikum himar atau najisnya Naam barakallahu baghl atau himar. Naam sebagaimana datang dalam sahihain bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu ketika salat di atas himar. Salat di atas apa? Himar, keledai. Ketika beliau datang dari safar, ila inna jawaba alqa'ilina bin najasah ala dzalik huwa bina'un ala qawaidihim allati as Jawaban untuk orang-orang mengatakan tadi, nah barakallahu fikum bahwasanya himar itu adalah najis atau yang semisalnya dibangun di atas kaidah-kaidah mereka yang mereka bikin sendiri. Walakin syar'a muqaddam ala qawaidihim. Tapi syariat lebih didahulukan daripada kaidah mereka. Faqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim yusalluna 'alal hamir wa yarkabunaha ayyamal matar wa ayyamas sayf alladhi ta'raq ta'raq ya atau ta'riku atau ta'ruku. Hah? ya ya'ruqu atau ya'raqu tak Ya'raqu ya na'am. Alati alladhi ta'raq fihi al-hamir wa kullu hadha yadullu ala Artinya yang namanya syariat itu lebih dahulukan daripada kaidah mereka. Karena dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sholat di atas hamir. Hamir itu apa? Keledai. Di atas keledai. Mereka juga berkendaraan naik di atas keledai tersebut. Ayam matar baik ketika musim hujan wa ayam sayf baik ketika musim panas. Yang musim panas otomatis apa? keluar keringatnya. Hamir tadi itu keluar keringatnya sehingga kalau seandainya najis, ini saya kan ternajisi. Wa kullu hadza yadullu ala taharatiha. Ini semuanya menunjukkan apa? sucinya. Nah, barakallahu fikum hewan tersebut. Cuman keledai itu haram atau halal dimakan dagingnya? Atau dirinci? Eh, dirinci. Nah, karena himar ada dua, himar ahli, himar wahsi. Kalau himar yang ahli nggak boleh himar piaraan. Kalau yang wahsi yang di hutan misalkan diperbolehkan ya. Nah, himar wahsi namanya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.